Pak Mukti badai maros. Ah, enggak. Wahab aja nih. Ya, tadi kan eh, kalau menghilang ngahilangkan sifat-sifat anu pantas di Allah maka upami awas Bismillah subhana Allah subhanahu wa ta'ala kan ngawas subhanahu wa ta'ala oh. fungsi bersihkan sifat-sifat anu pantas di Allah mohon Leres. Supami dina dina bacaan al-ikhlas ayat kul huwallahu ahad. Mohon. Kan sementara sih sieun kita hartas mah hua teh menunjukkan jenis kelamin laki-laki tak kumaha kita ngahilangkan pemikiran eta. Tanya. Mohon hua kan. Mm atau cekap oke okay, ku laisa kami selesai on nutup nuk itu. Eh, Pak kami dirasa cekap ku ayah dan pokona Allah laisa kami syai'un ya cekap berarti. Tetapi kami ngaperyogikan tambihan penjelasan ya cekapi mulai orang nambihan penjelasan. Nyalah ayo ya nama manfaatkan we. Google lidinya seur para ulama nyatu nulis tentang nggak gunakan kata hua lain hia. Ya, seolah-olah yeah. Allah mah berjenis kelamin laki-laki kan gitu. Wow. Tapi lamun tadi ayah disinggung ku uas tadi. Eh, ya eta e, abdi tuh dibaca tadinya ayah dina ilmu mantik. Jadi seharusnya nu kitu teh lamun dina kalangan jalmi nu ngaji di pasantren mah Eh teh kajawab ku nu disebat ilmu mantek. Aja nih. Dina ilmu mantek ayah kieu dilalatul lafsi alama wafakohu dituduh tina lafad dituduh tina lafad jadi kan tadi lafad huanya mohon dituduh tina lafad lamun eta sesuai jeng kenyataan nana maka disebutnya yad unaha dalalatu mutabi kotu eta dilalah mutobikoh jadi petunjuk teh lamun dina dina mantekna aya di dilalah mutobikoh nyaeta lafad nunjukkeun karena kenyataan sebenarnya. Jadi hmm. huwa teh benar-benar lalaki gitu. Tapi cek uwa di disebut sebuah juzihi. tapi lamun lafad teh nunjukkeun sebagian anak humpul, sebagian makna nanti sakabehna eta disebut agomunan. Ya, maka eta disebut eh, tadomunan, tadomunan itu sebagian. Jadi lafadna dipakai tapi makna nah, lain anu kitu, tapi sebagian juga tadi rohmat malamun lamun lamun secara bahasa eta ngeleket teina hate hayang merehade kabatur Tapi Padahal hate ya, seperti makhluk ya. Mungkin kan Allah menjadi nu dicopot tapi sebagian anak nya eta eh, eh nyaeta eh, mere hadena henteu ngeleketei hatena anu dicokot lafad eta jadi pituduh lafad teh aya tilu kahiji aya nu nuduhkeun kana bener kanyataan anak itu mun lafad teh aya anu nuduhkeun kana sebagian maknana nya tapi hmm. aya oge anu nuduhkeun kana eh naon anu lazimna lazimna teh anu pantasna Pantas pantesna eta ya disebut dilalatul iltizam anu pantas na, pantas na, teh bisa cek akal bisa cek umum nah, we nah berarti lamun hua cek abdi hua eh nunjukkeun laki kan gitu tapi ulah dipaknaan dilalah utobiko ya tapi lamun orang cokot dilalah sebagian misalnya nah sebagian teh nyata nunjukkan person kak nunjukkan person nu ka e, tilunya tilu jadi jawaban anak dilalah lafaz dinaman mantek ya tilu gitu ya, gitu. setiap lafad maka ketika kita baca lafad kayak itu nunjukkan mutobiko nunjukkan tadomuna atau nunjukkan iltizaman laziman ya ya harus gitu maca lafan macet ilmu mantek tadi nak ilmu mantek mah dipelajari tenu para itu dan ilmu mantek mah mantak salah satu syarat ulama kedah kedah muasaan ilmu mantek alhamdulillah insyaallah Rahman Allah langkung langkung hebat. Rahmaniah Allah langkung ageng ditinjau tina sahanu diberena rohmaniah teh. Tapi lamun ditinjau tina nu na maka rohimiyah jauh lebih ageng tibatan rohmaniah. terus teh. Makanya ayat keterangan yang banyak dosa, kemudian dia putus asa kan tidak boleh ya. Hmm. Mirrohmatillah. Kita hubungannya seorang rohmaniah atau rohimiah? Hmm. Jadi lamun tadi dina dinabagannya Pak Bajen, lamun dinabagan disebutkan kan ari rohimiyah mung dua eta kaitan keyakinan ya. sareng kaitan ubudiah. ubudiah tapi sarang. ubud, ubudiah teh kan te ibadahna tapi oge eh, bangkitna semangat ke ibadah bangkitna semangat kembali ke Allah berarti eta ya kalau rohimiyah cik abdi sanes margi rohmaniah mah anu dipasikeun ka sadayana mukmin jeung kafir nya kaitan eh, awak badan tadi akal fisik material merenya bahasa nah, fisik material fisik material duniawi ya da akal dipikeun ka jalmi kafir oge kesehatan akal mantap itu aneh lawan jelema kafir ayana misalnya nguasaan dunia ku akalna ya kan eta rohmania ya Allah jadi akal asup rohmania ya Allah dibikin ka sakabeh jelema anu kerek dibebani tanggung jawab beragama tapi rohimiah dibikin KB kecuali ka jelema anu ku Allah di pikahoyong iman itunya iya yeah. Pak upami eh, hukumna eh, maca bismillah kanggo perbuatan makruh kumaha itu? Bismillah kanggo perbuatan makruhnya. Ya. Bari ngarokok bismillah lah gitu. <laughs> Aduh. Ya teh. Oke, oke. Bismillah. Perbuatan makruh. Dewan. Margi abdi acan maca tuntas kaitan bismillah dina sisi fikih ya, dina sisi fikih uh, anu seterang abdi mah ayah oge anu ngajelaskan kaitan niat jadi anu sifat nama mah tong diniatan dan ngaran makruh ya goreng saruan haram tong diniatan percuma diniatan oge nggak ngagawe anu goreng diniatan HD mau jadi HD ya, nah, ya benar jadi niat mah ngan saukur iya. meundeun dina eh, perbuatan anu mubah yang perbuatan wajib jeung sunat niat mah kan gitu teu bisa ditendeun dina niat haram jeung niat makruh nambah niat tawuan ari bismillah manteng ngabahas tumi kadinya di fikih teh anu seterang abdi mah Bismillah mah ngan saukur ke nempatkeun kendina salat, nempatkeun kendina wudu, tempat kendina reka jamban ya. Nempatkeun kendina dibalin eh, kulu amrin dibalin setiap pagawean anu dipentingkan ke urang. Pagawean kebiasaan anu dipentingkan ke urang. Tapi Kayak dijelaskan naun zibalin. Insya Allah dan nu update terang mah zibalin mah kekasut anu itu. Gitu. Kecuali ya. untuk yang merokok, sifatnya pengobatan, terapi, boleh juga nama. <laughs> ya sama jangan fatwa sorangan. Promosi rokosin ya, itu. Ya, ya, ini kan yang pakai terapi rokok, ayo terapi rokok. Nah, oh iya, dan maksudnya kia kan hari nu haram ya ari dipakai terapi menang kan boleh sepanjang ya, selama, tidak ingat selama tidak ada yang halal ya, dan gitu. tidak berlebihan ya. dan tidak berlebihan jadi lamun ayah kene nu halal teu meunang make terapi make anu eh naon nu haram kan gitu nah ketika kemudian menarik ya mah lain haram tapi makruh ai makruh makan sebenarnya halal Nanti disukainya. Iya. Buatan halal tapi tidak disukai gitu. Gitu kan? Jadi ketika ngagejlikeun karena makruh teh dinya anu disebut ulalawora teh. Jadi orang teh berbicara ari haram jelas terapi kanu kuno haram boleh selama tidak berlebihan jente ayat aya alternatif anu halal. Ya kan gitunya tiga mun ayeuna vaksin naon Sinovacnya atau vaksin naon anu ku MUI teh jadi keluarkan fatwana haram tapi di catatan dina fatwana teh selama tidak ada yang halal ya boleh gunakan nah ketika ngagejelikan karena nu makruh tah abdi besok ulah lawora keheula kumaha carana eta ya haram jeung makruh kan beda jadi terapi kuno makruh kumaha eh ainu makruh halal nanti disukai atau hukum masalahnya. ya duka emutan eh, abdinya kan dibacakan terkadang apa yang dibacakan tidak terlalu bisa dipahami karena ada istilah-istilah pesantren dan lain-lain. Mohon, mohon atau dibacakan saja kemudian kupamukti disimpulkan apa yang hasil bacaan kamu kumik itu disimpulkan nah, rasanya Abi tos tos nyobian nyimpulkan Pak Jani tos cobian nyimpulkan model kamari tina muta'alakba paling hente yang bismillah tenetelakan pagawean Bismillah lamun ditinjau tina huruf bana netelakeun pagawean. Jadi ku nyebutkeun orang bismillah berarti geus tetela aya pagawean anu keur ku digarap, gitu kan? Terus ngudukeun mustainan mutabarikan eta ngudukeun kaayaan menta tulung jeung menta berkah ka Allah, gitu kan? Menta tulung jeung menta berkah ka Allah. Tah pagawean anu ditetelakan ku ucapan bismillah lamun ya, dimimitian pagawean teh lamun dimimitian ku ucapan Bismillahirrohmanirrohim jadi tanda tauhidul matlum yang urang migawe urang ngucapkeun bismillah dengan saukur perintah Allah itu tanda eta lamun dibarengan ku mustainan mutabarikan eta jadi tanda butuhna urang ka Allah Eta kesimpulan nukamari kamari cek abdi mah cekap sakitu. Ya bismillah tenetelakeun pagawean, ngudukeun kaayaan mustainan mutabarikan sebagai tanda tauhidul matlub anu disuprih pengen ukur perintah Allah terus e, sebagai tanda butuhna urang ka Allah eta lamun nu kamari kesimpulanna lamun nu ayeuna kesimpulanna panginte pertama Arika Allah mana nama Nunjukkan luhurna Allah. Luhurna Allah. Arika makhluk mah ngaranteng ngan saukur nunjukkan beda pembeda humpul ciri ngabedakan humpul. Salah satu ciri ngabedakan abdi jeng pajani ngaran salah satu nate. Ngaran ke selain ngaran tentu ari makhluk mah ya sifat-sifat lain. Argi misalnya ngaran wawan loba, wawan Abdi kenal banyak Wawan. Tapi kan Abdi bisa ngebedakan Wawan teh lain tina ngaran hukum. Ya kan? Tapi bisa tina lain-lain. Talamun ngaran ke makhluk, mah salah satu nanti ngebedakan hukum. Tapi lamun ke Allah, menunjukkan luhurna Allah. Gitunya. Ka, kedua, nyaeta dina nekadkan Allah. Kedua dina lafad Allah. Dina lafad Allah mah ketika kita menyebutkan lafaz Allah, maka supaya ngingetkan karena diri di si ayat dina kalimat kurang ngucapkan Allah teh bari ayat pateka dan anu teleres nyimpang maka saya nah ini berarti namun saya nama kaitan adab tasawuf maka saya nah, di barenganku kalimat subhanahu wa ta'ala Allah Subhanahu wa taala. Biasanya sering di dina tulisan, namun dina ucapan mah kadang henteu orang teu nyebutkeun Allah Subhanahu wa taala. Tapi biasanya dina tulisan mah sok Allah Subhanahu wa taala, sok aya disingkat SWT gitu. Nah, terus anu anu Rohman jeung Rahim, lamun orang ningali mah kesimpulan anak Rohmaniah Allah lamun ninggal kanu diberena jauh lebih besar Soalnya lebih banyak daripada rohimia. Tapi lamun di ditingali tinanau dibikena, rohmat nu dibikena, maka jauh lebih besar rohimia. Rohmania jeng rohimia eta disampaikan oge melalui diutusna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin kalimat rahmatan lil alamin dina diutusna Rasul dengan dua nyaeta ngandung rohmaniah jeung ngandung rohimiyah. Ya. Ai na risalah Rasulullah nyaeta ngajarkeun keyakinan atau numbuhkan keyakinan muatan keyakinan muka dua ngajarkan ubudiyah penghambaan ke Allah ngajarkan penghambaan aja ngajarkan keyakinan kita eh, rohimiah tina diutusna Rasulullah pami rohimiyah dina na Rasulullah, eh rohmaniyah dina na Rasulullah nyata ayat lima Rasulullah komsah ayat lima. eta disebut makosidu syariah nu pokok maka disebut adoruratu komsah nyata lima pokok lima prinsip dina maksud tujuan diturunkanana syariah melalui Rasulullah nyata pertama ngajaga akal ngajaga akal jadi jadi Eh, dina Islam dilarang hal-hal anu bisa ngalengitkeun akal walaupun sementara kecuali anu geus jadi biasa model sare sare mah teu dilarang walaupun ngalengitkeun akal tapi lamun mabok pasti dilarang ngalengitkeun akal soalnya atau pembodohan ya pembodohan atau mundina bahasa etama pagawean Yahudi jika al kalimah nyata um, melok melokkan makna nusa benerna saya tetemu nang sebab itu nutupan akal jadi akal tenepi kan nusa benerna disebab eta eta temuna kemudian ngajaga eh, ngajaga eh, diri ngajaga diri ngajaga jiwa maksudnya, hirup supaya sesuatu nugas dihirupkan ku Allah dijaga supaya henteu aeh atau komo mau dibunuh mah mana saya terus nuka tilu nyata ngajaga eh, ngajaga awak ngajaga awak teh ngajaga kesehatan akal diri awak akal nyawa awak meren gitunya awak terus ngajaga agama atau walaupun dina itu mah ngajaga kehormatan nah eta datang na rasul pikir ngajaga agama na orang kehormatan anak. terus nu tahun nu kali mana mundina wafel mah disebatkan na teh diutus na rasul rohmaniah na teh eta ngajaga eh, harta hifzul mal tadi lima hal nu pokok timahal nu pokotina rahmatan lil alamin lamun dina sisi di pasikeun kasadayana. Ya. Itu tah kesimpulan anu tiasa di sandak tina eh, ausan urang ayuna gitu. Pak, Pak, anu tadi ngalengitkan akalnya. Oh berarti jika anu hipnotis dipakai heurean yang di TV gitu keng iya, ya? oh, berarti <laughs> Oh. Jadi komoditi ya teman ini mah. Oh. sebab walaupun untuk hiburan, soalnya perlaku orang itu kena taklif di setiap saat. Ya. Hmm. Manusia itu kena beban kewajiban beragama. Kita misalnya dikulur, ingat ke Suami hipnoterapi kan Hipnoterapi. Mhm. Hipnoterapi sampai menghilangkan akal. Aduh kata, abis dacan kantos. Aneh, hipnoterapi mah ngasugesti orang, membangkitkan eh, cara pandang orang terhadap sesuatu dengan sisi yang lain. Misalnya lu tadi teu narimaan, jadi dibangkitkan supaya bisa narima. lu tadi nanti asal asa loba karasa gitu, nah teh karasa atau merasa tua sesuatu orang dengan rasa tua ah ini udah geskolot mau mungkin lah olahraga lempar pisau misalnya geskolot eta teh jalan manuk itu teh boga penyakit psikologis anu ngerasa dirina tua eta teh kudu dibangkitkan supaya ngerasa diri dirina muda <laughs> eta ku hipnoterapi wan jadi hipnoterapi itu mengulang-ulang kata mulai ulang suatu kata yang menyebabkan apanya eh, blok mental blok seseorang itu bisa dihilangkan. Jadi sanes hipnotis sikap dima hipnoterapi membantu. Jika merasa jadi ayah orang lu kuat sakit kan. Jadi nah namun teh mani hanya nyeri teh mani ka asana teh paling sakit teh gitu. Tah itu teh diobatkan hipnoterapi mas supaya ya memang sakit tapi sesuatu lu perlu di terlalu pusing lah gitu. Itu hipnoterapi. Jadi macam-macam cara hipnoterapi ayaku kata kata-kata lamun nu rencangan abdi jaka Abdurrahman nah selain ku kata-kata oge ku ketukan ku tapping ku ketukan kita juga termasuk hampir sama dengan hipnoterapi tetapi itu merangsang saraf-saraf tertentu dalam tubuh Allah termasuk anu permainan anu nyurupkeun jelema gitu mana enggak hmm, ya. ya. udah lumping gitu apanya. Atau manggil jin, geningan manggil jin kayak seperti asup dan lain. Gitu. Ya, disuruh ke mohon. Hmm. Kayaknya teh haram. Kecuali lamun tadi cek pajani sebagai terapi. Hmm. Tapi masalahnya batasan anak kan batasannya hampir tidak jelas. Sementara Allah ngajaga akal pikeun akal. Mantak engke dina mutiara hikmah salah satu tingkatan makrifat itu adalah orang sampai pada tingkatan hakul yakin ya kan ilmu yakin ainal yakin hakul yakin nah orang yang sampai pada tingkatan hakul yakin kadang ditarik ku Allah akalna kasedot dan seukur ningali Allah sehingga disebut wali madzub wali walimat zubte wali anu geus teu naonnya geus teu kenal deui kasasaha ansa ukur ka Allah unggul ta eta teh jelema anu lain leungit akal lamun kitu tapi memang akal nate kasedot ka Allah humpul lain ge lo kitu mah gitu tapi dina catatan anang ke bahwa temenang mudah-mudah arifatan tapi karena tingkatan Wali madub da eta mah pamere ti ya Allah lain kudu di udang-udang gitu Pak mohon saya <clears throat> di Pak ya ya Ayan, mohon mangga Yayan Maya eh lembete kan upami tingkatan dina ubudiah mah eh kayana teh bertingkat-tingkat pengipun banyak mohon kumaha tah mohon tanamin tinggal dina diagram eh uh, tadi salah oh. satunya oh. kan aya di pasien rahmatnya banyak ya? salah satu teh eh, ubudiah kan gitu nya. Oh rohimiah teh. Rohimiah teh. Ya, jadi rohmatan lil alamin teh ya dua yang ya, ya, rohimiah ya rohmaniah kan. bahan Namun iba nah. ubudiah jeng keyakinan mah usuludin kita lebatnya karena rohimiah. Rohimiah ya. ya lima lebatnya karena rohmaniahnya. Mohon kontras uh, eh, Dina eh, eh, Rohimiyah tadi kan salah satu anu jantan dia nate uh, ubudiah banyak mohon salah satu anugerah nate mohon anugerah nate ubudiah ubudiah mm temargi uh, pemahaman abdi arina mina ubudiah teh bertingkat gitu oh, oh. terus dimaksud eh, dina diagram tadi eh, tangki sadayana tingkatan gitu ta tapi khusus gitu pak uh, itu mau sadayana tingkatan ubudiah hmm. di, jadi rohimiyah mah pokoknya segala macam sifat anu mawa ngantirkeun urang kana ubudiah kaya anu ngantirkeun urang kana ubudiah di hal-hal nu ngantirkeun urang kana ubudiah bentuk ubudiah na jika kumaha eta kaasup roh kimiah na Allah gitu ya. Termasuk keyakinan kan keyakinan kayak bertingkat-tingkatnya. Setiap anu dipasihan ku Allah keyakinan mulares saku mahalutikna eta keyakinan tetap eta asupna karena uh, eh, rohimiyah na Allah. Ulah lalawara karena keyakinan nusa kedik oge magi yakin anu lares mah sakedik oge pasti manfaat. Geus Pun yakin ya gitu mohon pak tingkatan dengan tingkatan itu ya, ya umum ya mantap dengan seukur di pasien dua tujuh tingkat jauh tingkatan anak insya Allah ke seur dibahas na e, mutiara hikmah jadi di na mutiara hikmah seur ngebahas tentang tingkatan ubudiyah tingkatan keyakinan tingkatan makrifat sejauh ini, insya Allah kayak orang apal karena oh orang teh ayah di mana kedang ngontal ka mana gitu ya Wow. Bukti, mohon. Upami eh, lafaz Allah ta memang itu teh lafaz umum di orang Arab gitu anu terus memang digunakan saat acan Rasulullah Muhammad untuk menunjukkan Tuhan gitu eta teh. Mohon mohon terus digunakan menunjukkan salah satu berhala. Kadang-kadang Kang? punten pohon pohon terus digunakan ku orang Arab jahiliyah serta acan Rasulullah oke nami Allah teh oh. Kan? ngan um, pengenten uh, eh, lepat memaknai sehingga timbul uh, kemusyrikan gitu pengenten mohon mohon jadi Allah teh salah satu tina sesembahan anak hmm. jadi kan ayah sembahan upang agengnanya tilu eta lata hubal uza upang ageng teh ya aya oge nami Ar-Rahman. Tapi Ar-Rahman mah letik jadi berhala letik kasup Allah eta berhala letik dengan kabagian ngurus eh, ngurus eh, bagian ngurus eh, hal-hal eh, anu gaib. Jadi upami dikait oh, upami dikaitkeun dina Quran surat Al-Hasyr kitu nya apa betul mah gitu. Jadi mereka menyembah ka berhala teh supados ngadeketkeun diri ka Allah kumaha eta maksudna. Ayat tilu eta teh. Oh. oh. Ya, duka eta teh. Eh Buka sebab nuzulnya kumanya abdi patos uninga tah. Oh, tapi memang eh, etama nunjukin bentuk kamu syirikan di kalangan Arab harita nyata ngadeketkeun kendiri ke Allah bari menyembah selain Allah jadi ayat tujuan anu hade nyata deheus ka Allah tapi make cara atau nempuh cara anu teu disyariatkeun jadi memang eh, di nanungaran ibadah teh kan bentuknya memang ibadah, gitu kan? Bentuk anu dilakukan memang ibadah. Lain-lain-lain gitu kan, tapi bentuk ibadah. Kedua, oke okay, tujuan nana kan? Tujuan nana nyata ngadelis ke Allah. Tapi selain itu juga aturan mainnya. Maka disebut kamarima opatlah la maujuda inok ngangken yen Allah ngayakinan nganekankeun yen Allah teh anu ngayakeun sakabeh nu aya gitu teh can bener lamun teu dibarengan ku misalnya orang dina ibadah teh orang bisa ibadah teh kedah ku Allah gitu tapi ketika melakukan ibadah dengan keyakinan seperti itu tidak mengikuti aturan Allah. Ibadah, ibadah mah kudu ngaliputi yakin bisa ibadah teku Allah. Yang ibadah orang dengan saukur taat ke Allah. Gitu. E, non, maksud orang ibadah teh kanggo e, eh, ridona Allah hadis ke Allah. kata gitu. Baru disebut ibadahan. Sementara lamun dina ayat pertama, mereka dina maksud nama cek omongan manehna ting bener ting teu nama tapi manehna ngaku bahwa manehna teh ya teh kerdehes ka Allah disalahkeunana teh sabab ai ka Allah tapi nyembah kanu selain Allah lain anu diperintahkan ku Allah itu sama salah satu bentuk musyriknya enduka eta teh nah sebagai istilahnya sebagai reaksi mereka terhadap ajakan tauhid jadi seolah mereka saya ge kieu-kieu teh ngadeukeutkeun diri ka Allah gitu tah. Atau ya tapi memang ke, menceritakan eh, sebelum datang Muhammadnya keadaan mereka itu sudah begitu. Atau itu mah hanya respon ajakan kepada tauhid. Jadi seolah-olah nah kudu dipersoalkan kami dah kami kieu ge karena ingin dekat ke Allah. Gitu. Di ya dewe dibaca deh dan itu apa luas nuzulnya kata ayat sebelum jeng sesudah atau kumaha kemudian para salaf nartikunana jika kumaha nah, itu kan abita terus kesimpulannya apa jadi atas tadi eh, eh gitulah kesimpulan amin luhur Rahman sarang rohim rohim sakit Inti nama dua poin Nama nama Allah itu nama yang luhur, beda dengan makhluk. Ah. Kalau makhluk sekedar tanda atau ciri, nah, benar kenan dengan yang lainnya. Hmm. Kedua mah berkaitan dengan rohmaniah serang rohimiyah. Hmm. Rohmaniah itu berkaitan dengan fisik material, hmm. rohimiyah berkaitan dengan Ubudiah dan usuludin atau keyakinan terhadap atin Yeah. Yang dikhususkan bagi orang-orang mukmin eta mas gitu. -huh. uh -huh. Nuka ku poin nama iya. eta dua. Tapi pami pamir dina rohmaniah ayah ngajaga akal itu kasumnya fisik material sanes. Akal termasuk fisik material menurut Abimah? mah. Oh, masuknya begitu mah gitu. persoalan artosna kaitan jeng kan eta teh eh, rahmat Allah rohimnya jeng rohmannya anu dibikin di dunia melalui diutusna rasulnya maksudnya teh eta nya ai rahmat Allah anu ka dunia mah dengan saukur eta pan dengan saukur anu lima jeng anu dua tadi nu jeng jeung rohmaniyah nah hunkul kan Ayo rohmi rohimia aja rohman ya Allah anu dilungsurkan ke dunia Ma Sur tapi anu melalui diutusna rasul tadi Bagan ke Itu nah, melalui diutusna rasul maksudnya tugasna rasul kan tugasna gitu. rasul tugas rasul Terahmatan Dilalami maksudnya nah, gitulah ayat dua dua ayat. jadi rasul teh diutus ngajaga akal ngajaga akal saha tangkosna lain ngajaga akal mukmin hungkul tapi kabeh nu kafir itu dijaga ya kan gitu terus ayah ngajaga kehormatan diutus rasul ngajaga kehormatan mantap orang kafir ge dijaga sebab eta mah rahmaniah dina rahmatna kan iya mantap nah teu aya istilah ketika penaklukan Islam kemudian ngahinakeun ke penguasa anu geus aya ke bangsawan nu aya gitu kan misalnya hmm. naklukkan Persi untuk kemudian dihinakan malah na Ali bin Abi Thalib Hasan Husain kemudian ngap mempersunting putri bangsawana kan itu bangsawana di Persia anu ditakluk jadi eta teh ngajaga kehormatan bayangkan kan jadi untuk untuk pedah anak bangsawan tadi nah, anak penguasa dibikin mereka jelma nu rendahan nah, sebab dina iya. maksad rohmaniyah na diutus na rasul salah sayusna ngajaga kehormatan hmm. termasuk ngajaga awak ngajaga awak supaya bayi sehat kurang sehat eta teh lain keur mukmin tapi kesana ya, tak itu rohmaniyah maksudnya jadi ya oke okay jadi jadi bakal tinggal di tu nanti eh, tujuan diutusna rasul rahmatan lil alamin tapi dua rahmatan lil alamin teh kita dengan saukur mukmin mungkul tapi sampai jelema pokoknya sawai nu ngaran jelema kasup rahmaniyahna Allah diwujudkan ku risalah Rasulullah SAW. Gitunya. Tapi yang naros. Mangga ada dan Rahman Rahim berkaitan dengan sifat Allah. Hmm. Kan Rahman Rahimna Allah teh teu pedah aya makhluk. Oh. Kami nu dimaksud Rahman Rahimna teh tercurahnya sifat naon tadi teh maparinan kehadean gitu banyak mere mere HD jeung mere anugerah mohon mohon mohon terus berarti Rohman Rohimna Allah teh senantiasa begitu nyapanya Traswe hmm. memberikan memberikan hmm. naonnya kebaikan gitu. Hmm. Nah, apakah itu tuh termasuk eh, keinginan beribadah, ningkatna kualitas keyakinan, itu teh pemberian oge nu disebarkan atau makhluk oge kedah mencari kita gitu, pak maksudnya teh menggapai itu kan pami kaitan e, sifat nama teh ayah makhluk oge data tapi e memberikan gitu mohon mohon memberikan nah, jatuh jatuh naka makhluk teh eh aina rohim lah ada keyakinan nu hmm. karos kabri weh sampai saat ini keyakinan ini masih ada dan terjaganya G sekedik. Uhum. Eh, itu kan anu pemberian anu terus menerus dijaga gitu Gusti Allah teh. Nah, kaitan sarang orang menggapai nanti itu kumaha Pak? Apakah memang kita harus menggapai dulu baru di, diberikan atau nah, tadi sifat nate ya salah nama ayah we kantun orang kersa atau nanti kumaha Pak? Hmm. Iya teh jadi nerapna Ari sifat Allah makan kodimnya. Ke ayah, ke ayah helakna, ke ayah pandirina, ke ayah akhirna. Terusnya Allah kodim bako. Kan gitu. Dan terapna kemudian sifat Allah Kamahuk, Kan gitunya. Terapna sifat Allah Kamahuk. Eta eh, tengah kan Allah sebagai anu maha kawasa anu di pengaruhan kumahku manga bahasa kenananya aitrapna ka makhluk mah dina hartos eh, aya masa di mana eh, terapkan makhluk mah aya masa di mana Allah mikeun tanpa sabab ka makhluk aya Allah mikeun rohimiyah jeung rohmannya nah, ku ayana sabab. Ya kan gitu. Oh. Jadi nerapna ka makhluk mah aya anu terap ka makhluk teh tanpa sabab es tuning eta mah Allah we mere gitu. Aya anu nerapna teh memang melalui sabab anu memang digariskan atau memang diusahakan kujalminya gitu. jadi paling itu orang mah ngan saukur ay nerapna sifat rohimia ay nerapna rohimia jeung rohmania na Allah ka urang mah tetep we ka makhluk mah aya dua aya anu tidak ada sebabnya ada anu har melalui sabab-sabab melalui urutan-urutan kejadian sebelumnya. Nuhun. Nuhun gitu dan ainu anu abdi mah. Jadi ketika abdi ketika abdi misalnya ngadoa eh, misalnya eh, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tunjukkan atuh eh netepkeun tetepkeun abdi istiqomahkeun abdi dina jalan anu lempeng jalana ajen eta ya, teh kan sebagai usaha abdi kanggo menginginkan istiqomah ti Allah Kan gitunya. Tapi Allah maparinan istiqomah ke abdi, ya sawai tidak melalui doa abdi. Ya. Tapi merewe ya ke abdi langsung digantung persoalan. Itu saudara-saudara. Jadi ke Allah mah tidak ada yang dipersoalkan. Tapi justru nu persoalan adalah wina ke orang. Orang anu bakal dipersoalkan. Ya orang nu bakal dipersoalkan jika kia nah dugi ka ayeuna orang itu kenging istiqomah dina agama kan orang mah dipersoalkan tapi kan tuh bisa ngajawabna mempersoalkan kata ya, mah Allah we can mere bisa gitu <laughs> Allah we can mere da Allah mah teu dipersoalkan margi ari Allah mah kawasa bisa melalui sebab bisa henteu jeung Allah berkehendaknya kan tidak terbatas, artinya tidak terbatas teh. Tidak ada syarat bahwa kehendak Allah mesti di, berkaitan dengan kehendak jelema. Gitu. Kadang-kadang malah kehendak jelema mau kawujud namun Allah tidak menghendaki. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Ya, tidaklah kamu punya kehendak, kalian punya kehendak kecuali jika Allah menghendaki. Wa mata tidaklah kamu kalian punya kehendak, punya keinginan, illa masya Allah. Kecuali Allah punya kehendak. Jadi ada kehendak Allah mah kadang orang buka kahayang ge Allah punya kehendak lain. Gitu. Jadi naonnya eta sulit nanti masih kene kedah diyakin-yakin mangga mudah-mudahan itu kajian-kajian eh, kan dina sifat kudroh irodah teh aya istilah tina eh, tina non tina suhu kodim tina keayaan kodim tapi karena terap karena hadis terap karena makhluk ayat tingkatan-tingkatan tapi terap eta keesian keyakinan teh kedah ditingkatan tingkatan begitu tapi pada inti nama terap naka makhluk bisa e, tanpa sabab bisa ayah sabab Allah tanpa mengurangi kekuasaan Allah jadi lamun dina sabab terus oke okay, tanpa mengurangi keadilan Allah tanpa mengurangi kerahmaniahan Allah, kecintaan Allah, eh, apa rasa sayang Allah ke makhluk. Itu itu dan mana? Mohon Wisma Pak. <laughs> yang mohon sok. Mudah-mudahan eh, teras di lenyepan, teras di tongsian nafakuran, teras tafakuran, mugiya Allah maparinan yakin anu leres anu bersih ka urang berkaitan Amin. Allah Amin. Amin. Tongsin tapur, tongsin tafakur tesok teras tafakuran dan tengajak batur tafakuran apa? Kan? Nafakuran menteu ngajak batur. Ayo ah tafakuran Allah. Hmm, tafakuran untuk sorangan. <laughs> Tafakuran tong asa-asa mikirin ah, orang diberi akal ke Allah tafakuran diberi akal diberi tuntutan agama terus we ya, tafakuran gali tapi kasa jero-jerona tapi ka menang jawaban tapi nah, ka nah, oh sok itu itu sok jadi gitu ya, ya, keras itu tapi kade karan cabang nun hmm, tapi kade ayah waktu na tafakur ayah waktu na amal namun digawe kade ulah ngomong tafakur digawe digawe pikiran eta mah nya tempatkeun dina masa tafakur tebak pada ya. trust ya. langsung nafakuran nu paling agungnya nafakuran tentang Allah tentang sifatna tafakuran tentang asma ditafakuran tentang na tafakuran jeroan eta dah mau ngajak-ngajak batu tafakuran eta mah jadi nawa wae nu dina pikiran orang orang jeng Allah dan mau kemudian ngajak bebarengan mikir eh, tak masuk nah hurian berarti lah mau ngajak batur mah biasanya resep hurian akal batur dia ajak ajak batur nu ke kepikiran jadi kepikiran nah, cik abdi mah harus berani tafakur karena tafakur mah di nepi ka naon anu cek Al Ghazali teh karasa ku urang jadi Al Ghazali termasuk Eh, para tokoh sufi insanesna nyebatkan dia eh, segala puji ke Allah anu geus nundukkeun akal ku cahaya makrifat jadi waleran nana lain akal cahaya makrifat di Allah kadugi ka menang eta insyaallah ku ditafakuran nafakuran teras bismillah akal ente bakal tenang akal orang bakal tenang kunaon cina ku cahaya makrifat ya Allah menurut abdi menyatu sila peninten insya Allah ente bakal dilengkapan ku orang ngaus mutiara hikmah jadi hal-hal anu tadi te kawaler atau anu kirang jelas eh, abdi ningal buku mutiara hikmah bakal ngalengkapan karena naon ini ayana nuju ku orang di awas. Insya Allah mingguan payun orang ngawitan macam mutiara hikmah bagian mukodimah serem modal hirup bagian mukodimah serem modal hirup mangga di awas saya anu tos gaduh buku nama anu teu gaduh kering mungkin dan mau akhir nama orang diskusikan deui Orang sami-sami uh, tutup uh, ausan iya ku bacaan hamdalah sami Alhamdulillah ya Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi hmm. ni'amahu wa yukafi mazidah. Hmm. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi jalali wajhika wa 'azimi sultanika subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsika falakal hamdu hatta tadda ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma inna nas'aluka salamatan fid wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi taubatan qabla maut amin maut wa maghfiratan ba'da Allahumma hawin alaina fi sakratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab wa dkhilnal jannata ma'a العزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة واجعلنا من الذين لهم الحسنى والزيادة بجاه سيدنا محمد للشفاعة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.